Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati billah, rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita dari kitab Rahimna Saraf Tingkat Dasar. Dan sekarang kita telah berada di kelas dan sebelumnya kita telah membahas bagian pendahuluan di kelas 4 tentang mengenal tasrif, tasrif usul gitu, atau tasrif, tasrif inti. Namun barangkali saya perlu tambahkan ya penjelasan di bagian pendahuluan ini ya bahwasannya tasrif usul tasrif usul itu ada nanti yang yang mendatar yang mendatar atau ke samping yaitu tasrif dari fi'il maudhi hingga menjadi isim isim alat ada juga tasrif usul yang ke bawah, yaitu tasrif berdasarkan jumlah dan jenisnya. Ya, berdasarkan jumlah dan, jenisnya. Jadi, jadi lebih tepat ya sebenarnya kita artikan tasrif usul itu atau tasrif inti adalah tasrif yang kita jadikan sebagai acuan dalam melakukan ya perubahan atau tasrif dalam tasrif kata. Ya, tasrif yang kita jadikan sebagai acuan. Dan pada kelas 4 ini kita hanya akan mentafsir yang ke samping ya, tafsir yang ke samping ya, tafsir dari fi'il madhi hingga menjadi isim isim alat ya. Ada 11 bab yang akan kita coba tafsir ke samping ya. Bab pertama bab fa'ala yaf'ulu ya, namanya nama bab fa'ala nama babnya bab fa'ala yaf'ulu. Bab kedua bab fa'ala yaf'alu dan seterusnya. Ya, sampai 11 ya. Saya akan contohkan uh, membaca, saya akan bacakan tasrif usulnya, tasrif intinya dan juga saya akan contohkan untuk memasukkan ya satu buah fi'il ke dalam tasrif usul. Ya, kita mulai dari bab 1 atau perhatikan فعل يفعل فعلا فاعل مفعول أفعل لا تفعل مفعل مفعل مفعل ya. jadi dalam mentofrib isim zaman dan isim makan nanti disebut dua kali ya. Maf'alun, maf'alun, baru mif, mif'alun. Kemudian ya dalam mentofrib ketika antum berlatih bersama teman, nanti teman antum menyebutkan dua ya fi'al maudi plus masdarnya karena masdar dari fi'al yang sudah sulasi mujarot ini kan harus lihat kamus ya. Jadi kalau nggak disebutkan masdarnya, kalau kita nggak tahu masdarnya kita akan kesulitannya. Makanya untuk satu mujarad ini ketika mentafridnya itu disebutkan e, masdarnya juga. Jadi misalnya ketika anda berlatih bersama teman misalnya ya eh, misalnya kita mentafsir dakhala ya dakhala masdarnya dukhulan teman antum menyebutkan cuma tafrid dakhala dukhulan langsung antum tafrid, ya دخل يدخل دخولا داخل مدخول ادخل لا تدخل مدخل مدخل مدخل Kemudian yang bab kedua ya. فعل يفعل فعلا فاعل مفعول افعل لا تفعل مفعل مفعل مفعل kita masukkan coba misalnya فتح فتح فتحا fataha yaftahu fathan fatihun maftuhun iftah la taftah maftahun maftahun miftahun selanjutnya bab tiga ya fa'ala yaf'ilu fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun kita coba masukkan kasaro kasron kasaro yaksiru kasron kasirun maksurun iksir la taksir maksirun maksirun miksarun kemudian bab empat ya bab fa'ila yaf'alu ya. fa'ila yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun coba kita masukkan sami'a sam'an ya sami'atan sam'an atau salima ya salima salamatan ya salima yaslamu salamatan salimun maslumun islam la taslam maslamun maslamun mislamun selanjutnya bab 5 bab fa'ila yaf'ilu fa'ila yaf'ilu fa'ilan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun kita masukkan hasiba husbanan hasiba yahsibu husbanan hasibun mahsubun ihsib la tahsib mahsibun mahsibun mihsabun selanjutnya bab 6 bab faula yaf'ulu يفعل يفعل فعلا فعيل مفعول أفعل لا تفعل مفعل مفعل مفعل ya isim fa'il dari wala fa'ula yaf'ulu nanti fa'ilun bukan fa'ilun ya kita coba karuma karaman ya karuma karaman karuma yakrumu karaman karimun makrumun ukrum la takrum makramun makramun mikramun selanjutnya bab ketujuh bab af'ala ya untuk yang selain surah mujarab tidak perlu disebutkan masternya karena master mengikuti walas tasrif inti ya أفعل يفعل إفعالا muf'ilun muf'alun أفعل لا تفعل muf'alun ya, muf'alun kemudian pada tasrif dari fi'il yang selain sulasi mujarad itu tidak ada eh, isim alatnya ya jadi kita cuma sampai isim zaman dan isim makan ya, ya kita masukkan ahsana Ahsana yuhsinu ihsanan muhsinun muhsanun ahsin la tuhsin muhsanun muhsanun. Selanjutnya bab ke-8 bab fa'ala. Fa'ala ya. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun. Ya. Bab fa'ala ini nanti apa namanya masdarnya itu nggak hanya hanya tafailan ya. Nanti ada yang lainnya yang akan kita pelajari tingkat tingkat lanjutan ya. Untuk sementara ini masdar yang kita gunakan tafailan karena paling banyak itu masdar yang digunakan ya adalah tafailan dari bab fa'ala. Kita masukkan misalnya wallada ya, wallada قلد يقلد تقليدا مقلد مقلد قلد لا تقلد مقلد مقلد selanjutnya bab 9 bab ifta'ala ifta'ala yafta'ilu ifti'alan mufta'ilun mufta'alun ifta'il la tafta'il mufta'alun mufta'alun kita masukkan misalnya istama'a istama'a istama'a yastami'u istima'an mustami'un mustama'un istami' la tastami' mustama'un mustama'un Selanjutnya bab ke-10 bab tafa'ala ya tafa'ala tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun mutafa'alun tafa'al la tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun kita masukkan misalnya تعلم تعلم تعلم يتعلم تعلما متعلم متعلم تعلم لا تتعلم متعلم متعلم selanjutnya yang terakhir ya bab 11 bab istaf'ala istaf'ala yastaf'ilu istif'alan mustaf'ilun mustaf'alun istaf'il la tastaf'il mustaf'alun mustaf'alun kita masukkan misalnya istajala ya istajala istajala yastajiru isti'jalan mustajilun mustajalun istajil la tastajil mustajalun mustajalun ya demikian cara kita berlatih ya mentasrif tasrif usul dari tasrif ke samping ya dari 11 bab ya hendaknya antum rajin berlatih ya karena ini sangat sangat penting. Bahkan kalau antum ikut daurah, daurah bahasa Arab misalnya, di tingkat dasar itu nanti hampir setiap hari itu mentafsir, belajar tafsir. Karena memang bagi belajar pemula itu ilmu sorof itu ilmu yang hendaknya diberikan perhatian lebih dibandingkan ilmu nahu yang sudah saya jelaskan di kitab Sahih al alasannya. Nanti nanti antum akan rasakan sendiri ya ketika antum telah menguasai Nah, ilmu sorab antum telah menghafal pola-pola ini. Apalagi nanti ketika antum telah menyelesaikan tasrifnya ke bawah juga. Nanti antum akan merasakan kemudahan dalam membaca tulisan-tulisan berbahasa Arab. Antum akan dengan mudah mengenali pola-pola katanya. Sehingga dengan mudah antum bisa memberi harokat katanya dengan tepat. Gitu ya, tinggal nanti antum lengkapi dengan belajar ilmu nahu. Ya, makanya saya sering menyarankan ya, bagi kawan-kawan saya juga yang dulu pernah belajar, ya, hendaknya ya rajin untuk mentasrif. Rajin untuk mentasrif insyaallah akan sangat sangat bermanfaat ya. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan. Silakan antum latihan mentasrif ya, antum coba tasrif-tasrif lagi, setelah itu baru antum kerjakan ujian kenaikan kelas 4. Ya. Antum tasrif ulang, antum hafalkan polanya, tasrif intinya dihafalin. Kemudian antum latihan memasukkan ya fiil-fiil yang berpola sama di masing-masing bab antum hafalkan mufradatnya juga kata-katanya ya. Kemudian sambil mentafsir juga kalau bisa antum hadirkan maknanya di benak antum ya. Ketika antum misalnya mengucapkan muhsinun. Muhsinun kan isim fa'il dari ahsana yuhsinu. Ahsana berbuat baik berarti muhsinun orang yang berbuat baik atau hadirkan di benak antum. Nah, barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita akan ketemu di kelas 5. Ya, kita akan latihan lagi mentafsir. Dan strip yang akan kita lakukan nanti adalah tafsir ke bawah. Yaitu tafsir berdasarkan pelaku dan berdasarkan jenis pelaku dan jumlahnya. Ya, semoga bermanfaat. Ya, Allah wa'alaikum